Hadis ke-76 di antara bacaan ruku dan sujud عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan dalam ruku dan sujudnya Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Hadis riwayat Muslim. Perawi hadis. Lihat hadis nomor 5. Beberapa faedah hadis ini adalah Hendaknya sewaktu-waktu seorang muslim ketika sujud dan rukuk membaca Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh yang artinya maha suci, maha sempurna, Tuhan para malaikat dan Jibril demi mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna asubuh dari kata tasbih yaitu pengagungan, pensucian terhadap Allah dari segala yang tidak layak baginya. Adapun makna al kudus yaitu pensucian Allah dari segala aib dan kekurangan. Dan makna ar-ruh yaitu Jibril alaihi salam disebut secara khusus dari para malaikat yang lain sebagai keutamaan baginya. Mungkin juga yang dimaksud dengan arroh, yaitu nyawa semua makhluk hidup. Jadi maknanya, Tuhan para malaikat, Tuhan roh, yaitu nyawa, Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah membaca zikir ini. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah membaca zikir ini semuanya ketika ruku dan sujud sewaktu-waktu. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam ruku terkumpul bacaan zikir dan doa, demikian pula dalam sujud. Akan tetapi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amar ruku' fa'azimu fihi Rabb azza wa jalla, wa amma sujud fajtahidu fihi du'a, faqaminun an yustajab lakum." Adapun ruku', maka agunganlah Tuhanmu di dalamnya. Adapun sujud, maka sungguh-sungguhlah berdoa di dalamnya, karena sangat dimungkinkan untuk dikabulkan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya dalam sujud diperbanyak doa, sedangkan dalam ruku hendaknya memperbanyak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi, tidak makruh berdoa ketika ruku sebagaimana tidak dimakruhan. Jadi, tidak makruh berdoa ketika ruku sebagaimana tidak dimakruhkan mengagungkan Allah